Bismillah. Sekarang lihat yang selanjutnya dari makna fi. Fi harful jar. ketiga di antara makna fi adalah bermakna ma'ah, bermakna bersama. Seperti contoh beliau di sini, udkhul ma'as udkhul fi saffi. Masuklah ai ma'as saffi bersama sof tersebut. Atau perkataan Allah jumping करते हैं Contohnya kata Allah Azza wa Jalla, "Udkhulu, masuklah kalian." Di sini maksudnya masuklah kalian ke dalam neraka fi ummin qad khalat min qablikum. Bersama umat-umat terdahulu yang telah mendahului kalian. Di sini diterjemahkan bersama, bukan di umat-umat terdahulu, tapi bersama umat-umat terdahulu. Ini nanti perlu diperhatikan tentang beberapa maknanya. Tadi anak lupa nanya akan pula yang semalam. Jadi dilihat Udhulu fi umamin qad khalat min qablikum, masuklah kalian bersama umat-umat di situ fi bermakna ma'a. Ai udhulu ma'a umamin. Masuklah kalian bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum kalian. Nah, di situ fi bermakna ma'a. Ya, fi bermakna ma'a. Atau yang keempat, takunu bimakna ala, fi bermakna ala di atas, isti'la Ya, kalau dalam kitab lain disebutkan fi di sini bermakna al-isti'la yaitu tinggi. Seperti as-sa'atu fil haid. Jam itu kalau diterjemahkan dengan makna fi itu berada di dinding gitu. Tapi kalau yang kita terjemahkan bermakna ala jam itu berada di atas dinding, di atas dinding. Ya, sehingga lebih tepat maknanya gitu tidak kita terjemahkan bermakna zorfia di sini, tapi kita terjemahkan bermakna harfu jer ala. Dan fungsinya nanti itu ketika kita terjemahkan dengan makna ala itu dalam sisi makna itu lebih nyambung, lebih lebih bagus gitu. Lebih mudah untuk difahami dan lebih bagus untuk ketika diterjemahkan. Dan seperti perkataan Allah Azza wa Jalla, "Fala fala anna aydiyakum arjulakum min khilaf" wala usallibannakum fi juzu'in nakhli. Ya. Maka sungguh ini kisahnya Firaun ya, ketika penyihir-penyihir mereka itu ingin masuk Islam, masuk kepada agama yang dibawa oleh Nabi Musa dan Harun, dia mengatakan fala uqatti'anna aydiyakum, maka sungguh aku akan memotong tangan-tangan kalian wa arjulakum dan kaki-kaki kalian min khilaf wala usallibannakum dan sungguh aku akan mensalib kalian fi juzu'in nakhli di batang kurma, di pohon kurma. Maksudnya wala usallibannakum ala juzu'in nakhli. Sungguh saya akan mensalib kalian di atas pohon kurma. Jadi orang-orang yang masuk Islam dari pengikut-pengikutnya Firaun kalau hmm. masuk Islam maka mereka akan dihukum dengan Firaun akan disalib di atas pohon kurma. Nah, di sini fi bermakna ala. Ya, fi bermakna ala. Kemudian yang berikutnya antakuna makna ila. Fi di sini bermakna ila. Seperti arsaltu zakata fil fuqara. Saya mengirim ya zakat ilal fuq fil fuqara. Di sini tidak dimaknakan di orang-orang fakir bukan, tapi saya utus atau saya kirim zakat itu kepada orang-orang fakir. Ya. Fi di sini bermakna ila. Ya, saya kirim saya kirim zakat tersebut kepada orang-orang orang-orang fakir. Dan seperti perkataan Allah, walau syi'na laba'asna. Dan seandainya kami inginkan, laba'asna, maka sungguh akan kami utus fi kulli koryatin pada setiap korya, pada sebuah setiap negeri, nazira, yaitu pemberi peringatan. Maksudnya, ai laba'asna ila kulli koryatin. Akan kami utus kepada setiap negeri. Gitu. Jadi fi di sini bermakna ilah Ya, sehingga ketika kita tahu beberapa fungsi dari fungsi-fungsi huruf jerfi itu nanti bisa membantu dalam menerjemahkan lebih lebih baik. Jadi fi itu enggak selamanya dimaknakan di dalam gitu. Enggak selamanya seperti itu. Ya, fi itu tidak selamanya bermakna di, di dalam atau bermakna zorof enggak. Ada beberapa makna yang bisa kita gunakan sehingga bisa membantu dalam memahami. Yang keenam, harful jarri alba, huruf jerba Walahu ma'anin katsiratun, dia memiliki makna yang begitu banyak juga. Minha min tab'id di antara makna-makna dari ba tersebut az zorfiya bi fi yaitu zorof yang semakna dengan fi seperti usolli bil masjidi saya sholat di dalam masjid di dalam masjid. Bermakna zorof makan. Ya, saya sholat di dalam di dalam masjid. I fil masjid Ya. Dan ingat ya dari huruf-huruf jar ini seperti ba, nanti ba ini cara membacanya dengan bi ya. Cara membacanya dengan bi. Semua huruf jar ini adalah mabni kalau huruf jar ba ini mabniun alal kasri nanti. Ba harful jarri mabniun alal kasri la mahalla lahu minal i'rab. Nanti cara i'rabnya seperti itu ya. Jadi misalkan gini. Usolli bil masjidi. Ya, usolli fi'lul mudhari ya. I'rabnya nanti di i'rab di situ. Kemudian ba harful jarri mabniun alal kasri. Paham? La mahalla lahu minal i'rab dia tidak dia itu tidak memiliki i'rab. Paham? Jadi huruf jar ba ini juga termasuk huruf yang mabni alal kasri, dia dimabnikan di atas kasroh, kemudian tidak memiliki i'rab. Ba harfu jarrin mabniun alal kasri. La mahalla lahu minal i'rab. Ya, dia itu tidak memiliki i'rab. Dia mabniun alal kasri. Memang bacanya al-ba'u, tapi nanti kalau ketika tertulis itu dibaca bi. Ya. Bil masjidi. Di sini ba bermakna zorfiyah. Kemudian seperti perkataan Allah Azza wa Jalla laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah ya dan sungguh Allah azza wa jalla telah menolong kalian bi badrin ai fi badrin ketika kalian berada di badar perang badar di situ ba bermakna zarfiyah bermakna fi ketika kalian berada di Badar. Ya, jadi ba bermakna zorfia yang semakna dengan fi. Berada di perang Badar. Yang ketiga atau yang kedua, asbabu wa ta'lil. Ba itu bermakna sebab atau ta'lil, alasan. Seperti bil ikhlasi tanalul khairoh dengan sebab keikhlasan tanalul khaira engkau akan mendapatkan kebaikan ai bisa babil ikhlas maksudnya bisa babil ikhlas dengan sebab keikhlasan jadi ba di situ tidak kita maknakan di dalam keikhlasan ya tapi kita maknakan dengan sebab keikhlasan bermakna zarfiyah eh bermakna apa tadi sababiyah atau bermakna ta'lil seperti Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Jadi telah nampak kerusakan fil barri wal bahri baik di daratan ataupun di lautan bima kasabat aidin nas disebabkan apa-apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Jadi di situ kita maknakan bima dengan sebab ma sesuatu yang kasabat aidin nas diusahakan oleh tangan-tangan manusia manusia di situ ba harfu dimaknakan sababia atau taklil dengan sebab atau dengan ala alasan itu fungsi ba yang berikutnya menunjukkan mana sababiyah Kemudian yang selanjutnya bimakna ma'a wal musahabah. Ba itu bermakna ma'a, bermakna bersama wal musahabah atau saling bersahabat. Ya, saling melekat. Seperti izhab bisalamatillah ai ma'a salamatillah. Seperti contoh, pergilah engkau bisalamatillah bersama keselamatan Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak kita maknakan dengan gitu, tapi bermakna musohaba atau bermakna ma'ah. Di sini diterjemahkan dengan makna ma'ah. Pergilah engkau bersama keselamatan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian antakuna makna min, dia bermakna min. Ya. Litab'id. Nah, tapi ingat ya, min kemarin kan sudah kita sebutkan yang min itu bermacam-macam bentuknya ya. Bermacam-macam maknanya. Min yang diinginkan di sini adalah min yang bermakna tab'id, bermakna sebagian. Paham? Di catatannya situ, antakuna bimakna min li tab'id nanti. Dia itu nanti adalah min yang bermakna tab'id, yang bermakna sebagian. Mislu qaulillahi ta'ala, seperti perkataan Allah Azza wa Jalla, aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Ai ainan yashrabu minha. Ya, di situ min minha. Jadi biha itu diganti nanti menjadi minha. Amin ah, min di sini apa ba, e, ba di sini itu bermakna min yang bermakna tab'id yaitu menunjukkan makna sebagian. Ai ainan yashrabu minha ibadullah dari an, di antaranya itu adalah hamba-hamba Allah azza wa jalla. Jadi biha ibadullah di antara mereka itu adalah hamba-hamba Allah azza wa jalla. Jadi min di situ bermakna min tab'id. Kemudian antakuna bimaknaan. Di antara maknanya lagi adalah bermaknaan. Seperti perkataan Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman fas'al bihi khabira Dan dialah Allah Azza wa Jalla yang maha pengasih fas'al bihi khabira Maka tanyakanlah tentang Allah Azza wa Jalla khabira yaitu kepada orang-orang yang lebih mengetahui tentang Allah Azza wa Jalla. Jadi Ar-Rahman ya Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengasih fas'al maka bertanyalah kalian engkau bertanyalah bihi tentang Allah Azza wa Jalla dengan dengannya yaitu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam khabira yang dia itu lebih mengetahui tentang Allah azza wa jalla. Di sini ba bermakna an ya. Maka bertanyalah dari dia dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Allah azza wa jalla. Ya, jadi di sini an ai Ar-Rahman fas'al anhu khabira dan Allah Azza wa Jalla yang maha pengasih fas'al maka bertanyalah engkau anhu dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam khabira yang mana beliau itu lebih mengetahui tentang Allah Azza wa Jalla. Kemudian antakuna bimakna ala. An di sini atau ba di sini bermakna ala, bermakna isti'la. Seperti perkataan Allah Azza wa Jalla, "Wa min ahlil kitab" dan di antara ahli kitab, "Man in ta'manhu bikin torin yuaddihi ilaika wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yuaddihi ilaika illa ma dumta alaihi qaiman kata Allah azza wa jalla dan di antara ahli kitab ada orang yang jika engkau percaya kepada dia, intak manhu, engkau percaya kepada dia, bikin torin dengan kintor yaitu harta yuaddihi maka orang dari kalangan ahli kitab itu akan mengembalikannya kepadamu. Maksudnya kalau ada di antara ahli kitab yang kalau engkau percayakan hartamu kepadanya, maka dia akan mengembalikan harta itu. Wa minhum dan di antara mereka apabila engkau percayakan kepadanya beberapa dinar ya, bidinarin dengan satu dinar, la yuaddihi, maka dia tidak akan mengembalikannya kepadamu. Ya, illa madum ta'alaihi iman Kecuali apabila engkau selalu iman yaitu berdiri atau menagihnya. Kecuali engkau tagih ya baru dia bayar gitu. Nah, di sini perhatikan ba di sini bermakna Allah Bikin torin ai manhu ala kintorin. Apabila engkau mempercayai dia atas hartamu au ala dinarin atau atas satu dinar. Bukan dengan hartamu atau dengan satu dinar, tapi bermakna Allah Ya, tapi dengan bermakna Allah Kemudian yang selanjutnya